bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Sehingga Rasulullah masih merangi mereka. Nah, kenapa demikian? Karena yang dituntut, yang diharuskan, yang diminta itu adalah tauhid al-uluhiyah, bukan sekedar tauhid ar-rububiyah. Barakallahu fikum seperti itu. Nah, sehingga mereka masih diperintahkan merangi Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka hingga tidak muncul atau terjadi fitnah, itu syirik, kesyirikan. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan agar menjadi agama itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dipersekutukan dengan yang lainnya. Naam. Kata beliau, "Wa arafta dan engkau mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka kufar Quraisy ala hada syirik atas perbuatan syirik ini yaitu syirik apa? Syirik rububi, syirik na'am ar-rububiyah atau syirik al-uluhiyah ini. Na'am, syirik al-uluhiyah. Wada'ahum ila ikhlasil ibadatillahi wahdah. Dan Rasulullah menyeru mereka mendakwai mereka agar mengikhlaskan peribadahan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada dan bahwasannya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian menyeru berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Para ulama telah berpendapat makna masjid di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yang diinginkan dengan masjid di sini adalah tempat sujud. Eh, secara keumuman sebagaimana sabda Rasulullah wa ju'ilat al-ardu masjidan wa tahura dan telah dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan tahur suci Ya, suci dan sebagai tempat untuk sholat nah jadi bumi atau tempat yang dipakai untuk sujud untuk sholat nah itu tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala itu penafsiran pertama jadi masjid kembali kepada tempat sujud nah itu tidak boleh tempat sujud diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua, Nah, makna masjid ini adalah anggota sujud, a'dha sujud, anggota badan yang digunakan untuk sujud. Ada berapa? Nah, ada tujuh ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala kata beliau umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Nah, aku diperintahkan untuk sujud pada tujuh anggota badan. Nah, ala jabhah wa asyara bi yadihi ila anfih. Nah, Pertama, ala jebah di atas jebah jebah kening ya. Enam kening ini atau dahi, kemudian mengisyaratkan dengan tangannya kemana? Ke hidungnya. Jadi kalau sujud jangan mengambang. Dalam artian mengambang bagaimana? Eh, dahinya dikenakan lantai, kemudian hidungnya diangkat. Jangan, hidungnya harus kena. Nah, buktinya ini ya. Ala jebah wa asyara biyadihi ila Nah, jadi anggota sujud yang pertama adalah jabah yaitu kening atau dahi ini. Nah, kemudian mengisyaratkan dengan tangannya kemana? Ke anfanya itu hidung. Hidungnya nempel juga, nempel dengan lantai atau tempat sujud tersebut. Kemudian apa? Wal yadain. Kedua telapak tangan. Warubatain. Kedua lutut. Wa atraful qadamain dan kedua ujung kaki. Total ada berapa? Ada tujuh ya. Enam. Kedua ujung kaki enam. Berapa? Dua. Kemudian kedua lutut empat Ditambah kedua, telapak tangan enam Tambah satu itu jatah yaitu apa? Dahi. Berarti jumlahnya tujuh Paham ya? Maknanya tafsiran yang kedua adalah nah, anggota sujud itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu maknanya. Nah, sehingga makna masajid ini terbagi menjadi dua ya maknanya ya. Berdasarkan penafsiran para ulama, nah bahwa makna masajid ini ditafsirkan menjadi dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah tempat-tempat sujud. Di tempat sujud yang masjid yang ma'ruf dipakai untuk salat itu ya. Nah, itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Penafsiran yang kedua, makna masajid adalah anggota sujud. Ya, anggota sujud, a'dha'u sujud, anggota sujud yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi.